Kita hormati pada kesempatan yang berbahagia ini pertama perlu kita ungkapkan dan kita sampaikan adalah rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat dan taufiknya pada kesempatan siang hari ini dengan izin Allah Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali yang pada Sabtu yang lalu untuk sementara kita liburkan kajian rutin kita karena terkhusus saya pribadi karena safar perjalanan menuju Bandung Jakarta dan berikutnya Alhamdulillah baru tadi malam kira-kira jam 8 baru sampai jadi mungkin rasa capek ya masih ada rasa tapi insya Allah Ta'ala tidak akan mengurangi insya Allah khidmat dan kehusukan kita pada kesempatan siang hari ini untuk bersama-sama kita ingin menggali kita ingin mendalami agama Allah yang tentunya ini dengan harapan bahwa kita bagaimana berusaha untuk kita menyambung untuk dekatnya hubungan kita dengan Allah Taala. Maka tidaklah hamba itu bisa dekat dengan Allah dan hubungan dia dekat dengan Allah Taala maka kecuali adalah dengan dia atau itu mendalami atau Allah yang terdunia Jemaah yang mulia, di antara kita pada hakikatnya tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari esok dan apa yang akan dilakukan dan diperbuat untuk hari esok. Demikian pula kita tidak ada tahu atau tidak ada yang tahu di mana Allah Taala akan mewafatkan dan mengakhiri kehidupan dia. Maka oleh sebab itu bagaimana kita senantiasa mengisi kehidupan kita dengan kebaikan, dengan perkara-perkara yang manfaat dan menjadi bekal kita untuk hari esok. Allah Taala berfirman, وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت tidak ada setiap jiwa siapapun dia apakah dia malaikat apakah dia para nabi atau rasul Apakah dia adalah jin? Atau mungkin dia adalah orang-orang yang dianggap soleh, para wali-wali Allah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apa yang dia akan lakukan hari esok. Demikian pula tidak ada siapapun yang tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Taala. Allah Taala pula mengizinkan kita bahwa dimanapun kita berada yang nama yang namanya sebuah kematian itu akan senantiasa menjemput dan mendatangi kita. Aina matakumu yudrikumul maut walau kuntum fi burujul musyiddah. Dimanapun kalian berada, namanya kematian itu akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di benteng yang kokoh. Insyaallah taala pada kesempatan Siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan akidah Al-Islamiyah Mukhtasar atau ambillah akidahmu dari Al-Kitab Sunnah As-Sahihah Diperhatikan pada halaman pertama pada terjemahan itu adalah menjelaskan tentang hakullah 'alal 'ibad. Jadi hak Allah atas hamba Pertanyaannya dalam bahasa Arab, "Limadza khalaqana Allah?" Untuk apa? Allah menciptakan kita. Untuk apa Allah memberikan hidup kita di dunia ini? Untuk apa Allah ciptakan kita di muka bumi ini? Untuk apa? Maka ini hadir jemaah yang mulia semua pertanyaan yang meluruskan persepsi kehidupan kita di dunia ini. Supaya tujuan hidup kita di dunia ini adalah benar dan lurus. Maka ada yang memiliki ada pertanyaan untuk kita. Pertanyaan itu, kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Jadi hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Itu ada pertanyaan yang bahasa Indonesia yang umum. Artinya kalau kita ini hidup untuk makan, berarti kita hidup di dunia ini semata-mata untuk materi kepentingan dunia saja. Tapi kalau kita hidup ini untuk makan untuk hidup, berarti hari jemaah yang mulia, kita ini mengambil, memanfaatkan hidup kita di dunia ini adalah kita jadikan sebagai sarana kita untuk taat kepada Allah. Berarti ini orang yang serangan dan berarti lulus persepsi dia. Maka pertanyaan tadi untuk apa Allah menciptakan kita di muka bumi ini? Jawabannya, Allah kenallahu lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Ternyata Allah menciptakan kita di muka bumi ini dan Allah berikan kita hidup di dunia ini dan fasilitas yang ada bahwa Allah adalah menciptakan kita adalah apa? Untuk atau agar kita beribadah kepada Allah, agar kita mengabdi kepada Allah dan kita pula diciptakan di muka bumi ini jangan sampai atau jangan kita menyebutkan Allah dengan sesuatu. Mana dalilnya? dalilu kaulullah ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون disebutkan di sini dalam surah Al-Dariyat ayat 50. Kata Allah dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin. Demikian pula dan tidaklah aku ciptakan bangsa manusia. Illa liya'budun kecuali agar mereka liya'budun. Jadi harapannya liya'buduni kecuali agar mereka beribadah kepada kepadaku. Bagaimana lain? Agar mereka mentauhidkan aku. Jadi ini berarti dalam kehidupan kita ini atau kita hidup di dunia ini adalah ibadah untuk mengabdi kepada Allah tidak yang lain. Maka disebutkan khalat Allahu al-'alam li Allah ingin menciptakan alam saya disebut dengan alam, artinya adalah selain Allah sehingga kalau kita ini nyebut namanya alam berarti artinya apa selain Allah apakah itu ada yang ada di alam dunia atau ada yang di sana itu ada yang di langit atau antara yang ada di langit dan di bumi maka itu namanya alam yang selain Allah nah maka Allah menciptakan semua yang ada. Berarti kalau yang di langit, matahari, bulan, bintang, semua. Mereka itu juga ibadah kepada Allah. Mereka pun bertasbih kepada Allah. Termasuk bangsa jin yang kita tidak tahu. Ya. Itu yang alamnya berbeda. Alam gaib. Mereka juga diperintah untuk ibadah kepada Allah. Termasuk kita manusia yang ada di dunia ini ya, termasuk manusia, bukan hayawan dan yang lainnya, itu untuk ibadah kepada Allah. Cuma ibadahnya itu berbeda kalau mereka adalah berserah diri kepada Allah. Ada secara umum bahwa Allah menciptakan alam adalah untuk mengibadahi Allah. Wa arsalar rusula liyad'un nasa ila tauhid. Demikian pula Allah mengutus seluruh para rasul. Seluruh para rasul Rasul yang pertama adalah Nuh. Rasul pertama adalah Nuh alaihissalam. Rasul yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengutus seluruh para rasul. Rasul disebut dengan rasul artinya mursalin. Jadi disebut dengan rasul dalam mursalin yang diutus. Dan rasul itu adalah dari kalangan laki-laki man uhiya ilaihi birisalatin disebut dengan rasul adalah orang laki-laki insanun dzakarin jadi dari kalangan manusia laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah berupa risalah, berupa syariat, berupa undang-undang Allah wa umira bitablighih yang Allah perintahkan untuk menyampaikan kepada umat namanya rasul. Sekali lagi, rasul itu adalah dari manusia kalangan manusia dari jenis laki-laki yang Allah itu berikan wahyu kepada dia berupa aturan berupa syariat yang diperintah untuk menyampaikannya. Itu namanya Rasul. Adapun kalau Nabi itu adalah juga dari kalangan laki-laki manusia laki-laki yang mendapatkan wahyu syariat dari Allah tetapi tidak diperintah untuk menyampaikannya. Sehingga jumlah Nabi lebih banyak dibanding Rasul. Ya, Rasul ada yang namanya ulul azmi yang memiliki ketabahan. Seperti itu Ibrahim, Nabi Musa, Isa, Muhammad. Ya, itu namanya ulul azmi. Sehingga Rasul pertama adalah Nuh dan terakhir Nabi Muhammad SAW dan seluruhnya itu Allah utus lihat ke nas ila agar mereka itu menyerukan kepada manusia untuk mentauhidkan Allah. Makna tauhid adalah ibadah, ibadah Allah. Nah, kalau kita perhatikan bahwa al quran ini dan Al-Quran yang mulia, Quran ini mukjizat yang terbesar, mukjizat yang terbesar. Apa itu mukjizat? Nah, kita supaya tahu mukjizat. Mukjizat disebut dengan mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa. Ya. Dan mukjizat itu suatu kejadian sesuatu yang luar biasa. Artinya di luar kebiasaan. Peristiwa yang besar, peristiwa yang luar dari kebiasaannya namanya mukjizat. Mukjizat itu terjadi yang di luar apa yang dimampu oleh manusia. Mukjizat Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Dan mukjizat itu berfungsi adalah umat mengalahkan hujah-hujah orang yang mengingkari Rasulullah atau kenabian itu. Dan kemudian di itu adalah sebagai bukti kebenaran bahwa dia menjadi nabi atau rasul. Itu bisa. Nah, sehingga bisa hanya diberikan kepada nabi dan rasul. Tidak bisa dipelajari dan tidak bisa orang itu mendapatkan selain nabi dan rasul. Maka kita ada perkara-perkara di antara ada sesuatu kejadian yang luar biasa disebut dengan hawari ada dan ini serupa atau biasa mukjizat ada namanya karoma ada namanya ma'unah ya ada namanya sihir ingat ada empat mukjizat kemudian karoma apa lagi yang terakhir tadi sihir nah, empat ini ini kejadian yang luar biasa, yang luar luar kebiasaannya. Serupa tapi tidak sama. Kalau mujizat, maka Nabi Muhammad SAW punya mujizat seperti beliau bisa membelah bulan. Mujizat. Kemudian apa lagi? Jari jemari beliau bisa mengeluarkan air. Dan yang terbesar adalah Al-Quran ini. Sehingga Al-Quran diabadikan oleh Allah dan Al-Quran dijaga oleh Allah. Mu'jizat ya kembali dan Allah tatkala turunkan mukjizat berikan mukjizat kepada Nabi dan Rasul itu sesuai dengan zamannya waktu itu artinya maksudnya karena memang waktu itu dibutuhkan seperti itu maka mukjizat itu perlu seperti misal Nabi Daud diberikan mukjizat oleh Allah Pak bisa menaklukkan atau bisa membuat baju itu dengan tangan besi bisa ditaklukkan. Adapun Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan Jin dan semua bisa memahami bahasa hewan. Karena di waktu itu ada orang mau bisa di Nabi Isa zaman Nabi Isa bisa menyembuhkan orang mati biiznillah, bisa menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan biiznillah. Nah, kembali kalau Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Qur'anul Karim itu mukjizat yang terbesar. Sehingga Allah Taala Al-Qur'anul Karim mujizat yang terbesar dan fungsi Al-Quran ini wa muhaiminan alaih artinya adalah untuk menghukumi untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya nah Al-Quran ini kan, jadi kalau kitab-kitab yang dahulu masih eh, banyak penyelewengan dan kemudian bisa dipalsukan Alhamdulillah Al-Quran dijaga oleh Allah Nah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran Al-Karim, ya hadamu bi aqidatul tauhid, ya banyak sekali menekankan dan memperhatikan tentang permasalahan dan tauhid, tentang permasalahan akidah di mayoritas dalam surah dalam Al-Quran. Nah, maka oleh sebab itu ini supaya kita ini lurus, kita benar dalam kehidupan kita ini Nah, oleh sebab itu jangan lupa bahwa Allah ini menciptakan kita, kita diberikan jasad, kita diberi ruh, kita di sekarang bisa hidup, diberikan berbagai macam fasilitas. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang telah menciptakan apa yang ada di bumi ini adalah untuk kalian semua. Ya, coba perhatikan apa yang di apa di bumi itu kita semua sehingga langit bumi hewan apapun bisa ditaklukkan oleh manusia dan untuk manusia luar biasa kan nah sekarang jangan kita juga salah kemudian kita salah apa namanya memahami bahwa kita diciptakan oleh Allah hanya untuk apa makan ya untuk mencari senangan semata kita lupa bahwa akhirnya kita diciptakan apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. ini itu wa kunci Allah jinna wal insa Sehingga bangsa jin dan manusia disebut dengan makhluk antara Ingat bangsa jin manusia disebut apa? Makhluk antara Ini ilmu. Jadi Dua makhluk antara apa maknanya? Dua makhluk yang mendapatkan beban dari Allah sehingga hakikatnya bangsa jin dan manusia sama tugasnya. Nah, boleh sebut kita bangsa jin ada yang muslim, ada yang mukmin. Bangsa jin pun ada yang ahli sunnah, ada pula yang ada ahli bid'ah. Bangsa jin pun ada ahli tauhid, ada pula yang ahli syirik. Bangsa jin pun ada yang PKI, juga ada yang tidak PKI. Bangsa jin ada yang laki pun ada perempuan. Sama dengan manusia. Bangsa jin ada yang muslim, manusia juga ada yang muslim. Sama. Nah, cuma anda tidak tahu jin itu ada yang haji, ada tidak tahu. Anda tidak tahu. Kalau manusia ada yang sudah dikasih oleh Allah laki ingin jadi perempuan, Rasulullah nah, Ya, anda tidak ngerti. Nah ini, ini bedanya. Tapi dia punya kekesan. Sehingga nanti bangsa jin ada yang bisa masuk surga, ada pula yang masuk ke arah. Jadi itu sah. Maka Allah katakan disebut dengan mak dua makhluk atas oleh karena memang punya dua beban kewajiban sama dengan manusia. Wa kalau jinna wal insa illa Sehingga kita disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada surat khusus namanya surat Al-Jin. Karena ada kisah sekelompok bangsa jin yang mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW mendengarkan bacaan Al-Quran. Begitu ya. Jadi ingat, maka kita jangan sampai kalah bersaing sama jin. Dan jangan sampai kita salah, justru kita yang minta sesuatu kepada bangsa jin. Subhanallah. Dalam kehidupan kita kayak begini. tapi Allah sebutkan ada di antara sebagian manusia dari kalangan laki-laki meminta pertolongan dari kalangan bangsa jin dari laki-laki. Disebutkan dalam Al-Quran Tidak tahu minta laris dari apa macam-macam. Ya? Jadi barakallahu ini ingat bahwa tugas kita sama berarti. Maka oleh sebab itu barakallahu tentang bank sekjen ini memang dia karena eh, jumlahnya lebih banyak dari kita dan umurnya jadi lebih panjang daripada manusia. Maka oleh sebab itu kita tidak perlu lagi eh, coba-coba eh, ingin minta tolong, coba-coba ingin tahu yang sendiri kayak apa. Baik, Kenapa? Jangan kok kita nggak minta tolong kita dia maunya dekat dengan manusia. Kembali. Jadi sekali lagi tugas kita, tugas bangsa jin diciptakan di muka bumi ini adalah sama untuk ibadah kepada Allah. Maka oleh itu kita jangan sampai dalam kehidupan kita kita terlepas dari makna ibadah kepada Allah. Dan makna ibadah itu adalah at-tadallul yakni wal Artinya apa? Kita menghinakan diri, kita ini mendekatkan diri, berserah diri kepada Allah untuk wa Ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan kemudian di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ ada ringkas, diringkas saja. Nanti insyaallah kita akan baca yang panjang hadisnya. Nah, karena terjemahnya di situ, haqqullah 'ala al-ibadi an ya'buduhu wala yusyriku bihi syai'an muttafaqun alaih. Hak Allah bersabda agar hamba ini beribadah kepada Allah dan hamba ini tidaklah menyekutukan Allah dengan siapapun. Hadis itu adalah hadis panjang. Nah, eh, ini kisahnya saya perlu bacakan hadis itu. Eh, hadis itu adalah dari hadis. Nanti dicatat jangan salah karena terkadang ulama itu karena itu mukhtasarin kasar, terkadang menulis. secara itu hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Ya, dari hadis yang tadi sudah mana dalil bahwa haknya Allah dan Allah ini menciptakan manusia dan manusia ibadah sebagai dalil itu adalah hadis dari sahabat sahabat Mu'ad ibnu Jabal. Siapa sahabat, sahabat Mu'ad ibnu Jabal? Ini supaya kita sebagai dekat dengan sahabat, supaya kita cinta dengan sahabat, maka tak kenal maka tak sayang. Allah sahabat maka kita yang bisa saja kita ini tidak mencintainya dan mencintainya atau kita tidak memuliakannya karena tugas yang berat bahwa akidah harus sunnah dan jamaah dan seperti Rasulullah Nabi SAW akan kebaikan mereka dan kita ini menahan diri dari apa yang pernah terjadi persis ya kita nggak boleh berbicara tentang ahlu syahadat ini salah satu pilihan kami itu kita tidak ada hak untuk berbicara Sebagaimana pernah terjadi bisa misalkan eh, pertemuan peperangan antara sahabat Muawiyah dengan Ali tidak boleh berbicara. Secara umum sahabat adalah mulia dan Mu'ad bin Jabal adalah sahabat. Dia Mu'ad bin Jabal Amr bin Aus al-Ansari. Ternyata ingat, kalau kita ingin kenal, sahabat Mu'ad bin Jabal itu sahabat Ansor. Jadi sahabat itu dibagi dua. Ada disebut dengan sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Tapi ini bukan pengelompokan. Karena memang dinisbatkan, disandarkan dengan nama itu karena memang sesuai disebut dengan sahabat muhajirin karena memang para sahabat Nabi yang memang mereka ahlu Makkah. Disebut mereka itu muhajirin karena memang hijrah, meninggalkan dari kampung kesyirikan, negeri kubur, yang tidak mendapatkan kebebasan kemerdekaan menjalankan akidah syariat Allah pindah kepada negeri muslimin disebut muhajirin. Adapun ansor itu sahabat yang menolong artinya menolong atau Allah menolong Rasulullah SAW, dan menolong sahabat-sahabat muhajirin mereka yang memfasilitasi mereka beriman disebut dengan ansor asli penduduk kota Madinah sebelumnya adalah kota Yathrib itu namanya ansor al khazraji khazraji itu salah satu kabilah terbesar di Madinah ada suku Aus dan Khazraj. Ingat suku Aus dan Khazraj. Dia ternyata dari kabilah Khazraj. Punya kunyah Abu Abdurrahman. Dia sahabi masyhur. Sahabat sahabat Muad bin Jabal. Sahabat yang terkenal. Bahkan dia itu adalah sahabat yang termasuk eh, senior. Beliau Mu'ad bin Jabal maka beliau berperang bersama Nabi dan beliau adalah orang yang ikut perang Badar dan juga perang-perang setelahnya. Maka beliau sahabat Mu'ad bin Jabal adalah disebutkan muntaha fil ilm puncaknya orang alim artinya dia adalah guru di antara guru sahabat Beliau termasuk ahli hukum dalam agama dan ahli Quran, Muhad ibnu Jabal. Muhad ibnu Jabal maka beliau wafat adalah pada tahun 18 Hijriah. Beliau wafat di ibu kota besar di masa Bani Umayyah itulah Syam. Jadi sahabat Muhad bin Jabal wafat di mana? Di Syam pada tahun 18 Hijriah karena penyakit ta'un penyakit ta'un itu semacam penyakit uh, sejenis itu ya ini kisahnya radhiyallahu anhu dia mengisahkan walaupun kuntu radiban Nabi SAW Aku pernah digonceng dengan Nabi Ala himari Jadi dia digonceng di belakang Nabi Tatkala Nabi mengendarai himar Salah satu yang Insyaallah ya Nanti Seorang yang mulia, seorang rasul, seorang pemimpin pula Menggonceng sahabatnya Menunjukkan kemuliaannya Menunjukkan akhlak yang mulia Kemudian setelah digonceng oleh Nabi Muhammad ini Di belakang beliau di atas lima Nabi sambil bertanya Fakalai Nabi bertanya kepadaku Ada terima hakullah ala ibad Wa mahakul ibadi ala ya Allah Wahai Mu'ad Engkau, tahu tahukah engkau? Apakah Allah Dan apakah hak eh, hamba atas Allah? Ya, ternyata Allah punya hak, hamba juga punya hak. Ya. Masing-masing hak ini akan terpenuhi jika dia menjalankan kewajiban. Hak baru dapat kalau kewajiban ditunaikan dengan ikhlas saja sementara kewajiban tidak dilakukan. Sama kalau antum ini ini dapat sudah menaikkan hak antum untuk Allah begitu. Kultu, maka Nabi bertanya kepada sahabat muat, sahabat muat tidak tahu. Maka aku menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih Ini coba perhatikan di antara tawaduk dan kehati-hatian ditanya tentang agama kalau nggak tahu begitu wallahu a'lam jangan sok tahu nggak boleh makanya di situ kalau nggak tahu sudah wallahu a'lam kalau maka Nabi menjawab yang alil ibadi al ya'buduhu haknya Allah atas hamba ay ya'buduhu jadi kewajiban yang harus tunaikan akan hamba mereka mengibadai Allah. bihi dan jangan sekali-kali mereka hamba menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ingat, ingat haknya hak, haknya Allah apa? Berarti kewajiban kita kepada Allah mentauhidkan dan mengibadai Allah dan tidak menyekutukan Allah. Hmm. Jadi itu kita yang harus menaikkan itu. Berarti kalau kita ini tidak beribadah kepada Allah dan kita menyekutukan Allah, maka berarti apa? Kita ini apa namanya melanggar hak Allah, berarti kita zalim sama Allah. Atau mungkin kita bisa beribadah kepada Allah, ibadah kepada sama Allah. Nah, jadi sekali lagi hak haknya Allah itu adalah bersih dan murni, kita ibadat hanya kepada Allah, tidak menyebutkannya. Wahakul ibadat Allah, ada pun hak hamba atas Allah. Nah ini Apa itu? Allah yu'adzila man la yushrika bihi syai'an. Allah yu'adzil man la yushriku bihi syai'an. Haknya hamba atas Allah dan Allah akan berikan Allah tidak akan pernah mengadab menyiksa kepada siapapun hamba yang tidak menyekutukan Allah di Kultu eh, maka aku pun bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah ketemu ya Rasulullah apalah ubashirun nas boleh apa tidak aku kabarkan gembira ini kepada manusia kala Nabi mengatakan la tubashirukum ayat jangan kalian berkata gembira mereka bayat takilu maka dia pun menahan diri dan menerima apa yang menjadi nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dilihatkan Imam Bukhari dan alim Muslim, Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah dan kemudian pula Imam Ahmad. Makna global hadis ini Nabi Alaihi Wasallam menjelaskan tentang maksud tujuan Allah menciptakan makhluknya adalah untuk tujuan apa? Ibadah kepada Allah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini adalah merupakan hak yang agung. Yang tidak bisa ditunaikan atau tidaklah boleh kita tunaikan peribadatan tadi memurnikan ibadah tadi kecuali hanya kepada Allah dan siapa Allah itu? Al-Khaliqul Azim. Allah pencipta yang amat agung. Al-Mun'im, Al-Mutawadzim. Allah itu zat yang maha memberi nikmat dan Allah adalah dat yang maha memberikan karunia kepada hambanya karunia kebaikan. Itu yang dijelaskan Nabi. Sebagaimana Nabi pula menjelaskan tentang hak hamba yang dibunyikan oleh Allah. Apa itu? Minal jaza hamba akan mendapatkan balasan. Dan itulah hak yang diberikan oleh Allah yang didapatkan oleh hamba. Amin al-jaza itulah balasan. Jika mereka hamba, mereka menegakkan kewajiban yang aku tadi apa itu? Ikhlasul ibadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, tidak mencampur aduk ibadah dia sedikit pun dengan kesyirikan berarti khalas ibadah ayat jiyahum min al maka Allah pun akan berikan balasan kepada dia bagi siapapun yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan dia bersihkan dari seluruh kuda-kuda kesyirikan Allah akan selamatkan mereka hamba dari dari Allah bukan itu saja wa yudkhilahum jannatin Allah akan masukkan mereka kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ingat, Masya Allah, ini nanti jelaskan kepada mereka. Dan perkara ini perkara mudah. Ya kan? Perkara mudah bagi seorang mukmin. Maka kemudian Mu'ad sahabat Mu'ad minta kepada Nabi meminta izin boleh apa tidak dikhabarkan kepada manusia. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya dari perkara itu. Kenapa? Lima selahatnya umatnya. Karena kemaslahatan itu umatnya. Wahubban minggu. Karena kecintaan Rasulullah kepada umatnya. Ayyajibtu fil amal agar hamba ini bersemangat dan sungguh-sungguh tetap beramal dan melakukan perkara-perkara yang bisa memberikan diri kepada Allah agar hamba ini berlomba-lomba wa sufi dalam kebaikan agar mereka pula mendapatkan kesungguhan dan berlomba-lomba mendapatkan derajat yang tertinggi di sisi Allah. Nah, sebaliknya kalau sampai anda ini mengundur-undur berlambat-lambat beramal, ya maka dia akan luputkan dari berbagai macam kebaikan dan pahala yang besar. Artinya apa? mungkin kalau waktu itu disampaikan dan artinya tiup-tiup terus tidak jadi bisa dari kecil balonnya bahkan mungkin mereka punya persepsi yang tidak mengikuti seperti itu maknanya artinya mereka akan sedikit keberhaman sehingga waktu itu memang sementara kita akan kemana bisa selesai. Nah, jadi memang kalau itu hadirin jemaah yang mulia, faedah terakhir yang kita bisa dapatkan hikmah Rasul dan di dalam taklim pengajaran. Nabi membuka taklimnya dengan pertanyaan tadi. Agar apa kalau ada pertanyaan itu agar semakin orang yang diajar itu semakin tersampaikan atau mendalam semakin mengerti apa yang menjadi pertanyaan atau apa yang diajarkan tadi. Dan salah satu ketawaduan Rasulullah pula dan sebaik-baik akhlak beliau atau bagusnya akhlak beliau, beliau membonceng sahabat dari Mu'ad bin Jabal di belakang khimar beliau. Kemudian berikutnya juga menjelaskan fihi bahwa saat mengaku hak Allah atas hamba diingatkan apa? Mentauhidkan Allah beribadahnya kepada Allah. Ingat, sehingga oleh itu kita tauhid, iya. memurnikan ibadah hanya kepada Allah itu adalah sebagai pondasi dasar diterima tidaknya seluruh amal ibadah kita. Maka nah, oleh sebab itu, tauhid, iman yang benar, yang bersih dari seluruh dan kesyirikan, maka itu akan menjadi sebab-sebab diterima amal-amal seluruhnya hamba ini. Sebaliknya kalau hamba ini menyekutukan Allah akan menjadi sebab-sebab nah tidak diterimanya seluruh amal-amal apa ini. Berikutnya Allah memuliakan atas hambanya bi ahsanil jaza ya bi ahsanil jaza al ada'i hadzal haq. Jadi Allah itu akan memberikan karunia kepada hamba ini dengan sebaik-baik pahala maka apabila hamba ini apa? Menuhi ketaatan. Jadi kita semakin murni tauhid kita, semakin bersih tauhid kita, maka kita akan mendapatkan apa? Sebaik-baik karunia dari Allah. Salah satunya tadi Allah selamat dari neraka, neraka Allah pun apa? Nah, lebih pun masukkan dalam jannah. Kemudian juga hadis ini menganjurkan agar kita memberikan berita gembira kepada muslim ini sesuatu yang indah. Maka berikan yang mudah, sampaikan sesuatu yang ringan. Begitu dengan yang berat-berat seperti itu. Ya. Kemudian hadis ini pula, wa fi al khuf min al ittikali ala sa'at rahmatillah adalah tentang takut kalau seseorang ini hanya pasrah dari keluasan rahmat Allah. Artinya, Allah ini kan maha luas rahmatnya. Sehingga dia sedikit untuk beramal beramal sesuai dengan yang lainnya ya maka itu kita jangan merasa selamat dari syirik atau kita juga jangan merasa oh aku di atas tauhid benar tidak itu artinya berkolektif itu bahwa amal saleh semakin banyak kita lakukan maka itu telah menjadi sebab-sebab meningkatnya keimanan seseorang, bertambahnya iman seseorang. Seseorang dikala dia amalnya sedikit, sholatnya mungkin bukan hanya yang wajib, yang rawatib tidak dijaga, orang yang ahli tahajud dengan yang tidak, tentu keimanannya juga berbeda dengan yang semangat. Nah, jadi apa? Karena al-iman yuzik yuzik Yazidu bi ta'atillah wa yanqusu fi ma'siyatillah. Iman bertambah berkurang pasang mansur. Pasangnya karena taat kepada Allah. Berkurangnya karena maksiat kepada Allah. Maka disitu Bapak Bapak maka ini hadis agung dan mulia sekali lagi mengenai kenapa persepsi bahwa kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk ibadah dan tauhidkan Allah. Dan itulah hak Allah yang harus kita tunaikan. Mudah-mudahan bermanfaat Allah Taala.